Bismillah. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah. Wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Sabtu 20 Februari 2021 kesempatan dengan 7 Rajab 1442 Hijriah kita lanjutkan kajian di Fakultas ilmu fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah di Ahkam Siyam Ramadan. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi 49 dan kita masuk kepada pasal yang kedua dari bab yang ketujuh tentang sifat puasa. Maka di pasal yang kedua kita akan mempelajari sifat sahur Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada pasal yang kedua yakni sahur ini silahkan kepada Ifanuna untuk mentasmi al-matan barakallahu fikum. Bismillah. Para mu'alif di kitabihi al-akhbar al sahihah di ahkam siyam Ramadan الفصل الثاني المسألة الأولى حكمه مستحب ucapan penulis Al-Fasl maka ini adalah pasal yang kedua dari bagian ketujuh dari sifat Nabi Muhammad SAW Pasal yang pernah, pertama telah kita lewati Aniyah dan pasal yang kedua kita masuk kepada as-sahur. Adapun as-sahur barakallahu fikum, apa maknanya? As-sahur ma'hudun minas Di makna kubail subah. Maka kaum muslimin makan sahur waktunya kubail subah. Sebelum fajar. Maka Allah mengatakan, Lafaituhu saharan. Tidak arat kabihi sahar lailatat wa sahur bi fathi sin sahur huwa ma yatasahar bihi min taam dan di lugatul arabiyah juga sahur bukan kembali kepada makna al-makan maafkan az-zaman tetapi kembali kepada makna makanan yang dimakan di waktu makan sahur seperti ini ambil makanan sahur maka sahur bisa juga dimakna mayatasahar bihi minato'am. Sudah diambil sahurnya belum? Seperti kita biasa di sini, sudah diambil tadi sahurnya jam 4. Maka makna dari sahur, makanan yang dimakan. Maka kami akan menyebutkan di dalam pasal ataupun di dalam pasal ini beberapa masail. Sekitar delapan masail. Kita mulai dengan masalah yang pertama. Tentang hukum sahur. Maka apa itu hukum sahur? Berkata penulis di dalam matan, Al-mas'alatul ula hukmuhu mustahab. Maka ucapan penulis ini memberikan pendalilan bahwa masalah yang pertama hukum sahur itu mustahab. Apa istilah mustahab? Istilahnya adalah mandu atau sunnah atau nafilah. Maka ini istilah yang dipergunakan di ilmi al-fiqh wal usul mustahab au mandu au nafilah au sunnah. Maka kalimat sunnah dimutlakkan kepada perkara yang mandu. Lawan dari haram maknanya. Adapun pendalilan dari sahur itu dia mustahab, pendalilannya di Al-Quran. Wakadalika di dalam sunnah-sunnah baca. Dan pendalilan yang ketiga Al-Ijma. Adapun pendalilan Al-Quran seperti disebutkan di dalam matan. Maka kita masuk kepada matan di nomor 186 beristidlal penulis dengan ayat Al-Quran Kama qala ta'ala wa kulu washrabu. Matan aina matan hafakum at aswa. Aina kitab. Maka di dalam matan disebutkan mi'at sita wa samanun. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Ini pendalilan dari Al-Qur'an disebutkan oleh penulis di dalam matan. Maka maknanya, makanlah dan minumlah dari waktu sahur kalian. Sampai kapan? Hatta yatabaya ralakum al-khaytul abyadu minal khaytul aswa. Sampai terjadi benang putih yang tersirat dari benang yang hitam. Apa maknanya dari pajak? Maknanya di ufuk timur yang penuh kegelapan, kemudian Datanglah fajar yang kedua bagaikan seutas benang putih dari benang yang merah. Itu Allah kiaskan di dalam ayat Al-Quran bagaikan benang putih di atas benang hitam. Maka ini pendalilan dari Al-Quran. Makan sahur itu dari malam hari, kapan batasnya sampai terbit matahari di ufuk timur. Adapun pendalilan dari hadis disebutkan di dalam matan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasahharu fa inna fi sahuri barakat maka hadis ini hadis yang datang dari Anas bin Malik dan hadis ini dengan latar seperti ini akan dinukilkan oleh penulis dari berbagai sahabat. Asalnya hadis ini mutafakun alaih dari Anas bin Malik. Maka disebutkan di hadis yang kedua dari Abi Hurairah dengan lapor yang sama juga. Fasaharu karena fi sahuri barka. Dan dikeluarkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dengan lafaz yang sama. Fasaharu dari fi sahuri barka. Dan dari riwayat Surah Ibnu Iyas dari Nabi bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tasaharu fa ini fi sahuri fa ina fi sahuri barakah. Empat hadis dengan lafaz yang sama dimasukkan oleh penulis ke dalam matan yang menjadikan istidlal bahwa sahur itu ada padanya barakah. Lalu wajah pendalilan kalimat tasaharu. Maka di sini seakan-akan fi'un Maka jika dikatakan kepada kita bagaimana di sini beristidlal dengan fi'lun amr padahal di sini dia adalah sunnah seperti tadi disepakati Bagaimana di sini sahur itu hukumnya sunnah. Padahal di dalam hadis disebutkan tasaharu dengan fiun am. Dan selain itu juga di dalam ayat Al-Quran disebutkan wakulu wasrabu. Maka kulu fi'un mudarek atau fi'un amr atau fi'un madhi. Fi'un amr. Fi'un amr kulu. Dan juga wasrabu. Keduanya fi'un amr. Maka yufidu wujud di dalam ilmu usul. Lalu bagaimana disebutkan di dalam pendalilan bahwa sahur itu hukumnya sunnah bukan wajib. Bahkan dinukilkan ijma. Bagaimana jawab kita kepada pendalilan sunnah kok lafadznya wajib? Ini penting. Dan di sini kita menekankan kepada para santri-santri di saat kalian membahas jangan masuk kepada pembahasan fikih, akidah dan sebagainya kecuali sudah tamatkan dari ilmu hadis dari ilmi usulil fikih, dari ilmi lubatil arabiyah, mengetahui ini lafad wajib, ini lafad mustahab. Seperti di sini, penulis mengatakan hukum mustahab, hukum dari sahur mustahab, namun pendalilannya wajib. Wa kulu wasrabu dengan filun amr dan juga tasaharu. Tasaharu filun amr. Maka bagaimana wajib? Bahkan dinukilkan ijma' alal wujud, alal istihbab, walakin ad-dalil ya dulu ala wujud. Sekarang kita butuh penjabaran. Bagaimana lafad-lafad wajib ini dipalingkan kepada sunnah itu dia. Maka wakulu wasrobu dan lafaz tasaharu semuanya fi'lun amr asalnya memberikan memberikan makna wajib. Lalu bagaimana turun dari kewajiban sahur menjadi mustahab? Kita jawab dengan dua perkara. Perkara yang pertama di dalam faidah al-usuliyah bahwa amar diucapkan Allah wa kulli wasrabu dan juga di dalam hadis kasah fa inna fi sahuri baraka tidak bermakna wajib. Kenapa? Keluar dari keumuman faidah dikarenakan datangnya syarif, datangnya yang memalingkan. Nanti insya Allah kita akan mempelajari usul akan badal id Allah biar kita menyelesaikan apa-apa yang ada seperti akan siang Ramadan diharapkan setelah id itu ataupun di bulan Ramadan sendiri kita selesai karena kita akan masuk kepada kitab tarawih kitab i'tikaf dan akan dari id maka banyak PR kita pembul kita banyak tidak megang satu kitab biar tamat satu tahun ataupun satu sistem pelajaran. Kalau kita pelajarannya SD, SMP, SMA, ya sudah dicicil saja satu kitab satu tahun. Enak banget. Kita tidak, kita sistem talaki. Setiap hari belajar. Setiap hari kita mengambil pelajaran, tidak ada untuk dibagi menjadi beberapa siswa, beberapa mata pelajaran yang kemudian dijadikan satu tahun dipanjangkan tidak. Maka kembali kepada masalah luas wasrobu di sini dia adalah filun amr asalnya. Tidaklah filun amr yang asalnya wajib turun kepada mustahab atau mandub kecuali ada syarif yang memalingkan. Dan ini yang akan kita pelajari tadi di dalam ilmu usul. Asalnya wajib, lalu kok bisa menjadi sunnah turun karena adanya syarif yang memalingkan. Lalu mana yang memalingkan Maka yang memalingkan barakallahu hukum faidah di dalam ayat Al-Qur'an wa kulu wasrabu. Yaqa ba'dan nahi wal hadar. Fala yaqtadil wujub bal yaqtadi fi hukmihi ila ma qabla al-hadar. al Faidah di dalam ilmu usul, sekarang kita tidak belajar ilmu usul tapi masuk kepada faidah ilmu usul. Di faidah ilmu usul disebutkan jika datang lafad wajib. Seperti contohnya fi'lun amr. Yang mana sebelumnya datang pelarangan. Datang ayat-ayat yang wajib. Yang sebelumnya dilarang perbuatan tersebut. Maka tidak memberikan makna wajib. Tetapi memberikan makna mustahab. Kembali kepada kaidah jika di dalam ayat Al-Quran ataupun hadis diberikan lakab wajib. Namun perkara itu tadinya dilarang, diharamkan untuk sahur. Jadi sahur itu tadinya diharamkan, tidak boleh sahur. Kemudian datang filun amr, waktu luas Maka kaidah takul anal amr yaqa ba'dan nahi wal hadar fala yaqtabil wujud Dan yaqtabi fi hukmi ila al amr ala rajih maka kaidah mengatakan bahwa datang perintah yang sebelumnya datang pelarangan untuk perbuatan tersebut, maka perintah ini tidak asalnya memberikan makna wajib. Tetapi dilihat keadaan yang setelahnya dan sebelumnya. Kita lihat sekarang, kalau memerintahkan dengan film amr, wakulu prabu. Tapi setelah kita rujuk, ayat ini perintah datang setelah larangan. Mana pendalilan larangan bahwa sahur itu dilarang? Ba'idul haula ismi. Dilarang untuk laku bayar darasah. Ada daras yang aman, al-ab al-ab daras. Bayar waktu. Nafi Istirahat. Al-malaikah jalisun Huna antum tal'ab. Huna, Allah. Maka larangan di dalam sahur telah datang pendalilannya di dalam hadis. Yang mana hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Al-Bara Ibnu Azib tentang larangan sahur. Karena asal Muhammadin Shallallahu alaihi wasallam tidak karena rajul sha'iman Fahadar al-iftar fanama qabla an yuftira lam yakul lailata wala yaumahu. Hatta yumsia bahwa di zaman dahulu turun puasa itu dalam keadaan sirah al-wasl. itu wisal. Apa makna saumul wisal? Jika datang waktu maghrib, dipersilahkan untuk makan hanya sampai waktu tertentu. Kapan? Dua perkara. Perkara yang pertama, sampai sholat isya. Dan sholat isya tidak jam tujuh setengah delapan jam delapan, Tetapi diakhirkan dinamakan atamah. Sekitar jam sembilan sembilan tiga puluh. Maka setelah itu makanan menjadi haram. Meskipun di malam Ramadan. Ini dinamakan puasa wisol. Maka dari jam 9.30 sholat isya itu sampai kepada bertemu maghrib lagi tidak boleh makan. Sehingga mulai dari malam sampai ketemu fajar tidak boleh makan. Dari setelah fajar kepada maghrib tidak boleh makan. Ini dinamakan puasa wisol. Ini di awal turun puasa Ramadan. Paham ya? Awal Ramadan seperti itu. Maka kita bersyukur kepada Allah. Masih ada juga yang tidak puasa. Bagaimana keadaan mereka dulu di saat melaksanakan wisol sangat berat di malam-malam Ramadan. Ini yang pertama, kapan mereka batasnya berbuka sampai sholat al-atamah. Dan yang kedua, kapan sampai kepada tertidur. Jika mereka tertidur, meskipun belum sholat isya, sampai kelamaan nunggu sholat isya, tiduran dulu. Nanti pas ada dibangunkan. Jam 9.30 kan jam. Maka ketiduran jam setelah maghrib misalnya. Maghrib jam 6.30, ketiduran jam 8, ketiduran jam 7. Sudah. Tidak boleh makan setelah itu. Ini gambaran dulu dalam keadaan puasa wisorah. Seperti diucapkan Al-Bara Ibn Aziz diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka disebutkan, Wa Qais Ibn Sarmah, dicontohkan. Ada sahabi namanya Qais Ibn Sarmah, dan dia tukang bangunan. Ma'ruf. Tukang bangunan kerja keras seperti kita di sini. Di bawah matahari, kemudian memasang batu bata, membuat adukan semen, bla bla bla. Kalau zaman dulu belum ada semen, al-muhim seperti itu keadaannya keras, kerja keras. Maka Qais Ibnu Sabramah ataupun Ibnu Sar Ibnu Sirmat Al-Ansari tak iman. Dia berpuasa dan kerja keras di siang hari ini. Kalau maha al-iftar ata imra'atahu. Faqala laha a'inda kita amun la walakin antaliku saat lubulaka wa kana yaumahu ya'mal batu ainah. Maka setelah selesai salat maghrib ataupun menjelang maghrib, dia datang kepada istrinya. Sekarang waktu berbuka, apakah ada makanan? Tidak ada. Lalu saya akan memintakan kepada keluarga saya, kata istrinya, tunggu sebentar. Maka menunggu lahirnya sudah masuk kepada waktu berbuka. Mungkin setelah masuk, alam, yang jelas menunggu, dan menunggu, dan menunggu, capek. Badannya seharian bekerja. Fagalabat aina. Maka ketiduran tertutuplah matanya. Berarti kalau sudah tidur apa? Tidak boleh makan apa-apa lagi. Setelah itu dia tertidur walau alam beberapa saat tidak disebutkan di hadis. Ata imra'atahi. Faqala laha ainda kita amun faratlah. Faja'athu imra'ah falamma ra'athu qalat haibatun lak. Haibatun lak. Maknanya istrinya kemudian datang didapati suaminya sedang tidur. Haibatun lak Falamma intasafan nahar Rusia alaih. Fadukira dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecil ayah. ayat. Qila lakum lailatas siyam arafatu ila nisaikum sampai kepada ayat wakulu wasrabu hatta yatabayan lakum al-khaytul abyad min al khaytul aswadi min al-fajr. Maka di saat tertidur datanglah istrinya membawa makanan batun lak maknanya merugilah kamu Makanan ada di depan, tapi haram. Tidak bisa dimakan. Bukan masalah makanan yang lezat ini yang tidak bisa dimakan. Apa? Dia harus berpuasa sampai ketemu maghrib yang akan datang. Berarti berapa? 24 jam. Bukan 12 jam. Iya apa tidak? Dari maghrib kepada waktu maghrib lagi. Tidak akan bertemu makanan. Berbeda dengan kita. Terlewat tertidur nanti makan jam 8 habis isya terus sampai waktu sahur baru setelah dari jam waktu sahur fajar masuk baru kepada maghrib kita berpuasa hanya 12 jam atau 13 kadang-kadang atau 11 sesuai dengan putaran matahari adapun di zaman dulu maka 24 jam terutama yang tidak mendapatkan makanan terbayang 24 jam dan disebutkan di hadis dan, dan dia dulu seorang tukang maka akhirnya malam itu dia tidak makan karena sudah tertidur, kemudian besoknya dia malamnya jelas tidak makan, paginya dia bekerja, dikabarkan di saat menjelang zuhur, Rusia alaih, dia jatuh pingsan. Kekurangan tenaga. Tidak ada glukosa di dalam tubuhnya yang bisa membuat menjadi power. Karena glukosa akan masuk kepada hati diikat oleh pankreas yang mengeluarkan hormon insulin Menjadilah darah-darah itu menjadi power. Tidak ada yang mau dibuat power. Yang ada hanya hormon insulin yang siap untuk memproses dari gula darah. Gula darahnya tidak ada. Tidak makan. Akhirnya pingsan. Karena dinamakan drop dari gula darah. Gula darahnya tidak ada. Drop. Sedangkan fisiknya bekerja terus, masukan tidak ada. Gula darah tidak ada. Ya sudah, pingsan gemetar dulu kebanyakan, kemudian pingsan. Karena tidak ada gula darah di dalam tubuh. Insulin mau mengikat menjadi power, tidak ada. Pingsanlah, setelah pingsan turunlah rahmat dari Allah. Maka Nabi mengatakan, turun ayat. Uhilalakum laylatasyam arrafatu ilan nisaikum. Masalah berhubungan intim halal. Karena di beberapa riwayat banyak juga yang merasa berat dengan hubungan intim ini. Dan yang kedua, tentang masalah sahur. Wakulu wasrobu maka fi'lun amr wakulu wasrobu di sini fi'lun amr apa tidak? Wakok setelah apa? Setelah larangan. Mana larangannya di hadis dari Al-Bara Ibnu Azib di mana terutama kisah seorang sahabat Qais Ibnu Sirmah yang mana dia diharamkan untuk makan karena tertidur, karena puasa wisal ini. Maka datangnya lafaz kulu wasrobu fi'lun amr yang datang setelah larangan tidak memberikan makna wajib. Itu dia. Maka syahidnya di sini bahwa surat usia sibatu usia fi fil amr ya ti'ala surah al wisor ayyumna minas sahur. Maka berbuka di waktu maghrib sampai kepada waktu isya ataupun sudah tertidur, maka haram makanan sampai kepada waktu maghrib di hari yang kedua. Kemudian turun ayat memberikan keringanan kepada kaum muslim dengan berbuka di malam hari dan berhubungan intim dengan istrinya dan tanawala sahur, makan sahur. Maka di saat turun perintah makan sahur waktu wasrabu dengan film amr maka tidaklah fi'il amr di sini yufidul wujud tetapi masuk kepada faidah pendalilan wujud yang datang ba'da al-hadar maka tidak memberikan makna wajib tetapi kembali kepada asal hukumnya sunnah kita berikan contoh ayat lain agar lebih menjelaskan kepada faidah ini enak dikasih contoh lain wa nadiru hadhil qaidah misalnya kama fi ta'ala Wa idha halaltum fastadu. Apa makna ayat ini? Wa idha halaltum fastadu. Bagi orang-orang yang melaksanakan haji dan umroh. Maka orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Mereka menggunakan pakaian khusus. Pakaian itu ingat. Jadi itu waktu kita umroh. <laughs> Maka kita pakai pakaian khusus. Hudayfa sudah umrah umurnya berapa? berapa? Dua tahun. Maka kita pakai pakaian khusus. Tidak boleh kita bertahallul, melepaskan pakaian dan mencukur rambut kita, di pelontos dan sebagainya, tidak boleh. Kecuali telah selesai waktu ihram, selesai waktu haji. Maka ini yang diinginkan di dalam permasalahan faidah wa idah itu fasqad. Maka dijadikan ayat setelah turunnya larangan jika kalian telah tahanul maka kastodi. Filun amr apa tidak kastodi? Maknanya jika kalian telah halal dari musim haji atau umroh kalian, maka berburuklah. Maka berburu wajib. Maka berburuklah. Dengan filun amr, kastodi. Kita katakan di sini tidak memberikan makna wajib. Kenapa? Karena datang dari ayat setelah ayat perharaman bagi mereka orang-orang yang ihram baik haji ataupun umrah untuk tidak boleh berburu. Seperti dalam surat Al-Maidah, wa hurrima alaikum saydul bar madumtum uruman. Madumtum selama kalian uruman dalam keadaan ihram. Maknanya di dalam ayat ini dilarang orang-orang yang sudah berniat untuk ihram menggunakan menggunakan pakaian ihram melaksanakan umrah kemudian disambung dengan haji sekitar misalnya lima hari di zaman dulu ataupun sepekan, maka tidak boleh berdiri. Meskipun datang kelinci ke dekat kemahnya, tidak boleh berdiri. Dibiarkan saja. Karena apa dilarang oleh Allah? Dengan ucapan, Wahurima ma'alaikum sayyidul dar, madumtum suruna. Maka asal hukumnya haram. Kemudian turunlah ayat tentang kewajiban dengan lafaz berdiri Wa idha halaltum fastadu. Jika kalian telah masuk tahallul, telah selesai dari musim haji dan menyembelih, dan juga mencukur rambut kalian dan mengganti pakaian kalian dengan pakaian biasa, yang merupakan pakaian ihram diganti dengan pakaian komis, maka fastadu, maka berburuklah. Maka sekarang perintah berburu apa hukumnya? Hukumnya sunnah ataupun mubah. Turun dari kewajibannya. Maka di sini disebutkan para ulama, maka dia kembali kepada asal. Apa hukum berburu asalnya? Wajib atau sunnah atau mustahab? Mubah. Iya kan mubah, bukan sunnah kan? Kecuali kalau kita menyunahkan mancing di hari Sabtu atau Ahad, baru eh, mancing itu sunnah. Tidak, di sini mubah. Kalian mau mancing, tidak mancing, tidak berdosa, tidak mendapat pahala. Maka hukumnya kembali kepada asal. Jadi pilun amr di sini Faidah halal tuntas padu makna faidah halal tuntas padu maknanya jika halal bagi kalian maka berburuklah makna berburuklah fi'lun amr bukan maknanya wajib tetapi kembali kepada halal. Mana pendalilan halalnya? Allah berfirman sebelum dari ikram. Apa hukum asalnya? Di dalam surat Al-Maidah yang masih ayat 96 juga disebutkan, "Uhilalakum sayyidal bah." Wa ta'amuhu mata'un lakum. Bahwa dihalalkan kepada kalian saidul bahar dan makanannya halal. Maka dari sini para ulama mengatakan asal dari said baik al-bahar ataupun an-nahr ataupun al-bar lautan, daratan, sungai dan sebagainya semuanya mutlak sama itu hukumnya adalah halal dan makanannya hasil buruannya maka lakum halal. Maka dari sini contoh tidak halal tum fasqadu bukan maknanya amr tetapi maknanya halal karena datang perintah setelah larangan larangan bagi orang-orang yang mukmin untuk berburu wa hurima alaikum saydul dar madumtum huruman larangan kemudian datang wa ida wa ida halaltum fasqadu maka perintah ini datang sebelum larangan memberikan makna kembali hukumnya kepada asal. Berburu hukum asalnya apa? Halal. Ya sudah berarti hukumnya halal. Maka Imam Ibnu Katsir dalam pun menjelaskan faedah ini. tidak farartum min ihramikum wa ahlaltum minhu faqad abahna lakum maka na muharraman alaikum fi halil ihram min sayyid. sayd amrun ba'dal hadr. Wa sahih alladhi yuthbitu alat sabr annahu yuridul hukum ila ma kana alaihi qabla nahi. Fa in kana wajiban radduhu wajiban wa in kana mustahabban fa mustahabbun. Au mubahan fa mubah. Maka kembali kepada hukum asalnya. Jika wajib maka wajib, jika mustahab maka mustahab. Maka ini jawaban kita yang pertama kepada pendalilan Al-Qur'an. Berarti pendalilan Al-Qur'an yaqulu yasrubu Maknanya bukan wajib, tetapi kembali kepada sunnah. Kita jawab dari Al-Quran. Lagi pertanyaan sunnah. Baik, kalau tadi kan di Al-Quran faidah itu. Nah sekarang bagaimana dengan menjawab sunnah hadis Anas dan tiga sahabat yang lainnya disebutkan di matan empat hadis bahkan. Tasah haru. Nah, filun amal atau bukan? Tidak menyusidul wujud. Wajib bagi kalian untuk sahur. Bagaimana jawabnya kalau tadi ayat waktu wasrobu menggunakan faidah di sini pakai faidah apa? haru. Maka di sini pun sama kasar fi'lun am. Namun tidak menunjukkan kepada wujud tetapi disorifkan kepada al-amru al-irsyadi. Maka di ilmu usul ada amr terbagi menjadi beberapa perkara. Dinamakan amrun lil wujud. Perintah yang mewajibkan. Dan ada juga al-amr al-irsyadi Makna al-amr al-irsyadi adalah lafadznya wajib tetapi dia menunjukkan kepada sesuatu. Lalu bagaimana babit? Amr itu masuk kepada amr irsyadi. Tulis eh, tulis ini kaidah. Amr menjadi amr irsyadi tidak karena al-matlub lima nafe ad-dunyawi. Al-matlub lima nafe ad-dunyawi. kan siapa ini? Ucapan ahli usul al khafal Asyashi dan yang lainnya dari ulama ahli usul. Dinukilkan oleh Hajar Kasih di Bahril Muhib. Ini kaidah penting sekali. Kita dulu waktu di Yaman mencari-cari kaidah seperti ini dan menanyakan kepada masyarakat. Bahkan Syekh Yahya pun kita tanya tentang kaidah ini. Maka apa bobit dari al-amr al-irsyadi dan tidak bisa menjawab juga. Alhamdulillah akhirnya didapat di ini ma'ruf di kaidah ilmu usul. Bahwa al-amr al-irsyadi memberikan makna matlub lima nafi'ad duniawi. Maknanya ada bimbingan faidah eh, itu ada bimbingan faidah ad al ah, Alnatum. Ya fi yakta'unan nas min haqqana. Saya yakin ma'ahum. Ayat al matlub fi ad-dunyawi. Maka contohnya di sini, hari perintah anak. Tidak kita katakan yufidul wujud karena ada irsyad petunjuk kepada kepentingan dunia. Itu maknanya. Mana kepentingan dunia? Tasaharu fa'inna fi sahuri barokah. Bersahurlah kalian karena dengan sahur itu akan memberikan kalian barokah. Maka ditafsirkan apa makna barokah di sini? Disebutkan oleh para ulama seperti Imam An-Nawawi yang diinginkan al-barakah di sini kembali kepada duniawi dan itu yang diinginkan seperti makna al-barakah di sini menguatkan orang yang berpuasa. Seperti kita di saat puasa, seperti antum juga Senin Kamis, antum semua berpuasa. Di saat sahur maka di saat duhur, Alhamdulillah masih bisa untuk melaksanakan menuntut ilmu, salat berjamaah, kalau Anda goro yang bisa goro, jarang. Hasil misalnya seperti itu, maka makna barakah yu'inuka fi nahari Ramadan. Ah, afwan. Fi nahari Ramadan atau fi nahar siam sunnah. Maka dengan sahur akan membantu kalian di siang Ramadan. Jadi di siang Ramadan tidak capek. Kalian bisa memberikan rizki kepada istri-istri kalian dengan bekerja menjual sesuatu, pergi ke pasar, berjalan, dan sebagainya, menjadi tukang dan sebagainya, maka bisa diberikan barakah oleh Allah dengan kekuatan. Ini makna tasahar fa inna tasahharu barakah. Makna barakah membantu yu'inuk sikiam di dalam siang Ramadan untuk bekerja, untuk pergi menuntut ilmu, salat berjamaah dan sebagainya. Dan begitu pun dari makna barokah segi ukrawi bahwa Allah akan memberkahi kamu dengan mengikuti sunnah sahur karena sahur itu sunnah. Maka ini makna dari tasaharu fa inna sahur barakah. Maka disebutkan di sini bahwa ditafsirkan makna barakah mempunyai kebaikan dunia. Seperti orang yang sengaja meninggalkan sahur katanya kenyang atau malas. Ah malas sahur, bosan makannya gitu-gitu terus. Akhirnya dia di siang hari lemas. Tidak sahur. Salah sendiri, lemas. Tidak konsentrasi dalam belajar. Burungnya bercuit-cuit di dalam perutnya. Atau jawamis, batmi, sau-sau. Arabnya. Banteng-banteng di perutku berteriak terkat lapar. Ataupun yang perutnya penuh dengan menggigit jari terus. Akhirnya anak anda di perutnya. Bukan cacing saja, tetapi anak panda di perutnya kelaparan, minta makan, makanin usus. Hasil ini karena tidak melaksanakan sahur. Maka di sini kita mengetahui bahwa filun amr tasakaru karena fi sahur ibaratah fihi manase sahur adunyawiyah alal asur wal ukrawiyah kadali. Maka di sini tidak memberikan makna wajib. Kenapa? Karena memberikan faedah ad apa yang seperti itu para ulama di saat melihatkan hadis ini, contohnya Imam Ibn Huzaimah di dalam sahihnya, dia tidak mengatakan wajib. Sahur fa'ina fi sahur barakah dia katakan babul amr di sahur amrun nadab wa irsad. Bahwa perintah di dalam makan sahur tasaharu laisa amrun bil amr, bukan kewajiban, tetapi perintah al irsadi an nadbi, Perintah yang menunjukkan kepada perkara duniawi dan hukumnya mustahab sunnah. Inna sahur barakah. La amru farq wa ijab yakunu karikum asyan bitarkihi. Maka tidak ada di sini orang ini meninggalkan sahur menjadi dicelak di dalam syariat maknanya haram tidak. Ini jawab yang pertama. Jawab yang kedua, di sana ada dalil yang lain yang memang mensyarifkan ataupun memang menurunkan dari derajat wajib kepada derajat sunnah, maka hukumnya adalah sunnah seperti perintah Nabi untuk melarang wisau. Kemudian ada manusia dari kaum muslimin melaksanakan wisau sehari, dua hari, tiga hari, yang mana permasalahan wisau mengilzamkan untuk tidak sahur. Maka Nabi memberikan izin kepadanya hanya beberapa hari saja. Seperti hadir yang datang dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi saum." Kata lahu rajul minal muslimin, "Inna taqwasu ya Rasulullah." Nabi melarang setelah turunnya ayat, "Wa qulu hayat hatta yatabayan lakum al-khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr." Maka Nabi melarang puasa misal Sudah dilarang, tidak boleh Nabi misal Harus ber, harus sahur dan berbuka di malam hari, berhubungan dengan istrinya, makan di malam hari, harus seperti itu. Tidak boleh disol. Kemudian setelah turun perintah larangan, masih ada sahabat yang melaksanakan misal. Nah, kenapa di sini? Karena dia melihat Nabi masih melaksanakan misal. Lihat bagaimana para sahabat ingin meniru Nabi, meskipun berat. Padahal Nabi telah melarangnya, namun Nabi masih melakukannya. Maka dia mengikuti perbuatan Nabi. Maka Nabi pun di sini mengatakan, aku telah marah kepada kalian misal, namun kalian masih melaksanakan misal. Apa mereka jawabnya? ketua ketuasil ya Rasulullah. Karena kamu melaksanakan misal, kamu melarang kami dan kamu melaksanakannya. Aku ingin ibadah yang lebih dekat kepada Allah. Dipikirnya, dengan mengikuti Nabi itu lebih dekat kepada Allah. Maka Nabi pun mengatakan, La tuasilu, awas, jangan melaksanakan wisol. Karena apa? tuka kahayatikum. Aku tidak seperti kalian. Yukimuni Rabbi wa yuskini Adapun Allah memberikan kepadaku makanan dan minuman di malam hari. Tanpa harus makan dan minum masuk tenggorokan. Sehingga Nabi melaksanakan wisol. Adapun kamu manusia, maka kamu seperti manusia yang lain. Maka wisol tidak boleh dan khusus kepadaku. Seperti itu. Analah suka hayatikum. Aku tidak seperti kalian kaum muslimin. Kalian tidak boleh miso, aku miso tidak apa-apa. Karena di malam hari Allah memberikan makanan kepada aku. Kemudian masih didengar oleh Nabi bahwa para sahabat melaksanakan misal. Ingin mengikuti Nabi. Maka dikatakan diancam oleh Nabi. Lalu ta'afar lajib tukum katangkil lahum. Hina abau an tahu. Maka awas diancam. Kalau masih tidak melepaskan wisol, akan diberikan ikom. Maka di dalam hadis ini, wasil bihim yauman duma yauman. Berikan kepada mereka larangan dan sekarang terakhir kalian melaksanakan wisol. Hari ini dan besok. Sudah, setelah itu tidak boleh wisol. Mana wajah pendalilan? Wajah pendalilan bahwa Nabi membolehkan kepada mereka wisau dua hari. Dan wisau mengilzamkan apa? Tidak boleh sakit. Berarti sahur itu kalau dia wajib, bagaimana dengan hadis ini? Paham? Maka hadis ini pun dari pendalilan syarif bahwa sahur itu bukan hukumnya haram eh, wajib seperti tasahur fainati sahur ibarakah dan kul wasrubu lakad amar yusidul wujud, tetapi datang juga hadis yang syarif tadi. Hadis Abi Hurairah. Yang mana ini mutafakun alaih Nabi memerintahkan untuk wisol kepada beberapa sahabat yang tetap ingin melaksanakan wisol satu dua hari dan melaksanakan wisol itu izin dari Nabi menunjukkan bolehnya tanpa sahur. Karena sahur itu haram kalau melaksanakan wisol. Lalu bagaimana Nabi memerintahkan tasahur fa inna fi sahiri harum fi sahuri barakat filun amr wajib sahur dan Nabi mengizinkan wisol kepada beberapa sahabatnya. Dari sini digabungkan oleh para ulama kewajiban tasahur tidak memberikan makna wajib tetapi al-irsyadi. Maka Imam Al-Bukhari membuat di dalam sahihnya bab barakatus sahur min ghairi ijab. Bab makna tasahur fi'lun amr tetapi bukan maknanya wajib. Ini fikihnya Al-Bukhari seperti Ibnu Huzaimah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wa asilu lam yukharu sahur. Karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk melaksanakan wisol dua hari. Maka di sini menandakan bahwa sahur bukan wajib, karena Nabi memerintahkan untuk tidak sahur. Kalau sahur wajib, maka bagaimana Nabi memerintahkan untuk tidak sahur? Berarti melaksanakan dosa seperti itu. Maka inilah fikih dari Imam Al-Bukhari juga bahwa makna tasaharu di sini bukan wajib tetapi sunnah. Maka al hafid Ibnu Hajar mengatakan pada dzalika ala anna sahur laisa bihatmin. Maka dari hadis ini kata al hafid di Fathul dari Sahih Al-Bukhari dan Muslim ini menandakan bahwa sahur bukan wajib. Id laukana hatman. Maka jika sahur itu wajib, mawasala bihim. Nabi tidak memerintahkan kepada mereka untuk wisol dua hari. Fa'inal wisola yastarjimu tarkas sahur. Karena wisol mengilzamkan meninggalkan sahur. Maka inilah jawaban kita. Wakil wasrembu lafadznya wajib, tidak maknanya wajib. Wahadis hadis tasahru fa'ina fi sahuri juga wajib makna wajib Adapun tahrij hadis yang selain dari Anas bin Malik seperti di dalam matan, insya Allah akan kita sebutkan di pelajaran yang akan datang. Nastafi ilahuna wa jazakumullahu khairah wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an